ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada kalian semua tadi udah ya. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DKM Pusdai Jabar yang sudah menyediakan tempat yang sangat mewah ini untuk kita ya. Terus kalau misalnya nanti ke depannya kita mau bikin uh, kajian lagi atau uh, kumpulan lagi silaturahmi seperti ini setuju nggak? Semangat nggak? Ditunggu banget nggak sih? ditunggu banget udah ditunggu aja ya jadi doakan saja karena Ais halo peset tahu halo pesan jadwal pesan gerak <laughs> eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ibu-ibu, Ustaz Epi udah ada di sini. Haji Edwin Sanjaya udah ada di sini. Ayah Doni udah ada di sini, Kang Yana Umar udah ada di sini. Saya mau menepati janji. Mangga, kursi dan mic saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'isami hablillah Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada semua kita yang beriman untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Itu kalimat lain dari satu ayat waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Satu bersatu bersaudara. Nah hiji moal pahili papisah moal jadi dua. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah itu kepanjangan dari ayat wala tafarraku karena iftirak berpecah belah itu bagian daripada habit karakter jahiliyah Bandung tanpa skat setuju my hijrah my adventure hijrah explorer hijrah lain lifestyle hijrah bukan trademark hijrah bukan gaya hidup tapi hijrah hidup gaya beda gaya hidup yang hidup gaya beda-beda gaya tapi gaya-gaya semua ayah Mang Umar ayah ayah Doni ayah Haji Edwin ya duet eh, eh tapi Edwin baik dong pakai pampers nih Ji Syukur la ilaha illallah Ar-Rahmanir Rahim wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain فقال الله تعالى في كتابه الكريم كان الناس أمة واحدة Al-Baqarah 213 panjang tinggal dibuka saja nanti ayatnya Allahumma salli ala Muhammad wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu tadhulul jannata bis salam Izinkan berhikmah dengan berkisah Hiji mangsa ayah kapal lagrag Carilah black box Karena kalau ingin tahu penyebab kenapa terjadi kejatuhan pesawat, semua sepakat tangannya black boxnya. Cuman tidak ketemu sama tim SAR yang diutus untuk mencari itu. Sudah kehabisan tenaga, akal, tapi ayah barbuk hiji seekor monyet yang nggak saya tadi jem bukti dan makhluk hidup dibawalah ke mahkamah konstitusi untuk menyimpulkan dengan bukti yang ada kunaon kepala gerak dengan bahasa gerak monyet diajak ngobrol ku hakim mundi Indonesia kan kamu tahu nggak kapal itu terjatuh karena makhluk hidup yang menyaksikan hanyalah kamu monyet ngajawabna ku bahasana uk uk uk uk uk uk uk kabeh cerik termasuk orang rasku tengarti jadi perlu pengertian untuk memahami sebuah kearifan. Biar komunikasinya jalannya ku gerak. Akhirnya si hakim dengan bahasa tubuhnya monyet akhirnya surti bertanya lah ini hikmahnya dalam ketika kapal jatuh bagaimana penumpang posisinya cek monyet uh uh uh uh uh kersare tebosan tiorok, orok sare wae nah kapal sare hirup malin kersare tapi sare terhirup Ya, maka orang sukses sedikit tidurnya, kita nggak sukses sedikit-sedikit tidur. Yang berat dakwah itu adalah ya ayyuhal muzammil kum min laila ila qalila. Lalu si hakim bertanya lagi, ai posisi pilot, sarua jawaban monyet, teh uk uh, uh, uh. pilot nage sare. Lalu nanya ke ai nu nyupir kapal saya si monyet kieu uh, uk uh, uk." Uh. Jadi kapal lagran teh nu nyupirana mau Awas ah, negara terjelas segedeng di awas di supiranku nung arti seri baik kita jangan berhayal laisal iman bitamani iman bukan hayalan jangan tidak bijak karena kebijakan harus jadi kebajikan jangan kebajakan malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap setiap orang punya masa lalu tapi orang berdosa seperti kita punya masa depan, setuju? Khalid bin Walid siapa dulu peminum Khomer kalau baca tarikh? Umar bin Khattab apalagi? Dia yang akan membunuh Rasul tapi endingnya keren. Dikubur di Raudah di Madinah Al-Munawarah dekat Rasulullah. Kita sepakati itu. Tapi ketika saya baca manasik, Raudah adalah tempat terbaik di Madinah. Tapi mun salat menangi meunang kadinya. Bukan rasulnya yang harus dikultuskan tapi mau dibawa kemana setelah Rasul diutus? Ana basaru mislukum, aku seperti kalian. Maka Yot of Islam menjawab pemahaman itu dengan adanya acara malam ini. Tapi ulah sok silih salah ke, ayah di hiji kisah. Di penjara ngobrol antara sesama napi. Ini kasusnya naon, ngebunuh, benang seberat tahun, 10. Eh maneh naon kasusnya, ngebesekan kaca, benang seberapa 15 tahun, nah mempuskan kaca 15 tahun nu bunuh 10 tahun ternyata mempuskan kaca kapal selam nyatiran wedakon yang gede pikiran dan galede kulub nu adam hotoun, setiap orang pembuat kesalahan wa khairul hata'ina at-tawabun tapi baik-baiknya pembuat kesalahan adalah yang bertaubat maka bertaubatlah pesannya sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita setuju kita setiap kita adalah pendosa. Yuk bersama dengan satu ayat kana nas ummata wahidah asal manusia satu satu. nabi yin lalu diutuslah nabi yang membawa kitab suci untuk mempersatukan umat. Lalu banyak pengikutnya warasatul anbiya ulama ahlul kitab para pembaca kitab yang dibawa oleh para rasul. Ayat Jabur, ayat Taurat, ayat Injil, ayat Al-Qur'an terakhir tapi kalau hatinya tidak paham, sementara kebaikan itu kan ada di pemahaman. Wa mayuridillahu bihi khairu yufaqihu fid Barang siapa diindikasikan seorang itu diberikan kebaikan oleh Allah, salah satu indikasinya yufaqihu fiddin al fiqhu al fahmu. Saya dapat tentang fikih tadi siang menjelang asar dari Ustaz Hanan di YouTube. Ternyata fikih yang paling utama adalah lahum qulubul la yafqahuna biha memahami dengan hati tulus bening melihat suatu itu objektif tidak subjektif kejaran kita bukan sosok punten membuat saya ingat dan ini saatnya reuni ya saya pernah ditanya ya di pengajian terbuka saat saya penasaran Ari Ponder Pemuda Hijrah saha saya nggak jawabnya harus nyunah dong ya saya tuh Ponder Pemuda Hijrah mana Rasulullah ngegebok itu mak eh Suganto Ustaz Epi cina Aisyah ke mana wae Aino pertama hijrah di Mekah ke Madinah saha dan mendalami satu kata yang artinya ponder nggak enteng masalahnya yang membiayai, yang menghidupkan, yang mengurus, yang memaintain, yang memanajemen. Hati-hati dengan kata-kata semua akan dibita pertanggungjawaban. Paham ya? Jadi ponder pemuda hijrah itu adalah Rasulullah. Tapi apa yang dibangun Rasul ketika hijrah pertama dari Mekah ke Madinah? Jawab dari Jumahan. Masjid sepakat bukan mall, bukan rumah sakit, bukan universitas atau institusi ya. Kenapa masjid? Jawabannya malam ini. Idaja jaa nasrullahi Hayang menang lawan sahawai barali kalimah Allah. Waraikan nas, saya lihat malam ini manusia yadkhuluna ala rasuk fi dinillahi afwaja. Kepentingan kita satu, one finger tauhid movement. Kalau saya dipoto nunjuk lain tah ngorong bray. Wahyu orang nah hiji sabi lulungan dasar gotong royong sabi lulungan persatuan tembong. Selama ini nggak ada persatuan kasekaku baju tapi menang beda Khalifah, Dead is true, J Edwin BFC. Dan ayah istilah anyar mun nyingsianan batur, mana yang di BFC ke? Maksudnya yang ditenggel gitu. Awas orang mah beni Katungal ika mang lain beni Katungal tenggel. Paina tadhabun pertanyaan anak dibawa ke mana iya Surat Al-An'am 116 sadeden ka ya, dieu lah bantuan sad sadeden ka ya. dieu ame eueuh kamera di dieu bantuan gigireun anak anak mah maca Qur'anna balelong sik bantuan di Al-An'am 116 itu ada ungkapan Allah Ustaz wa in tuti aktsara man fil aryazilu an sabili barang siapa mengikuti kebanyakan orang maka hati-hati ini ujian bisa jadi terjebak dia keluar dari jalan Allah karena yang diikutinya sudah bukan Allah lagi tapi bangga dengan banyak disebut sukses teh lamun lo lo mbak jangan bangga dengan follower ya saya sudah tidak main Instagram ke si Wiki eh, ya sebab loba DM curhat ya ayo Rasulullah boga Instagram tuh boga eh, Facebook tuh followernya lo loba bisanya jangan tadi back deh kecuali nusok solawatnya Allah sholli ala Muhammad kata polbekna artinya mereka mana ini ujian berarti Nabi Nuh tidak sukses dakwahnya lamun patokan sukses dakwahnya lo loba maka tong pesimis mang setiap kita punya masa lalu Nuh hijrah diuji ku rumah tangga Lut pun demikian betul Nuh hijrah diuji ku ahlak anak tong pesimis Nuh pun demikian Nu Hijrah diuji ku kolot Ibrahim pun demikian. Nu Hijrah diuji ku dulur Rasul pun demikian ku mangna sorangan. Nu Hijrah diuji ku penyakit Ayub pun demikian mengkaning tanpa BPJS jeung jam sosteh. Tak bersyukur atas nikmat umur, mari kita bertafakur, bertadabur. Karena sebentar lagi dikubur kita sesuaikan dengan tadakur. Ya Ustaz, ayat apa nak? Sok geradengikeun Indonesia no durasi dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan awas wadul awas prasangka karena terjebak dengan banyak saletik mang sakieu analoginya sederhana aigula sedekih saeutik loba Cukup orang, cek sirama, logistik dua bulanan. Eh. Jadi relatif ya, banyak sedikit relatif ya. Nanya teh mudun, mudun teh nanya, penek teh jangkung, ngaji Edwin jangkung, tuh ngerasa juara ji. Eh, nu penting anaknya gede. Lain eta nu dimaksud. Haji Edwin jangkung teh jasa Ustaz Epi. Karena penek kan, eh. ayah istilah budak letik mamawa patlot jangkung. Nu jangkungnya teh paklotnya patlotna. Ya ilmu bahasa mun ngaji jeung saepi kan lieur nah aja diliurkeun ame ningali nu lieur lieur teuing jeung urang lieur teh heula lah egoisnya tapi aya teh tukang korsel ongkek wah ada biasa lieur gitu jadi sepakat ya kita nggak boleh bangga dengan banyak karena musuh kita lebih banyak aya Mang Umar di dia ketika sekarang viral pengajian di mana-mana banyak tong sombong tong gede hulu bising tasub helm loba mana jeung di stadion maka dikirimlah MIM masjid portable supaya minimalnya bisa KB saware dan mau mungkin orang adan di masjid oh, stadion mah karek dibicarakan yang mangumah, mangumah sebagai dirigen Persib siap ke temun usum adan, termimpin lalajo adan siap cina. tapi canaya ada kesempatan ini kan jihad lalu kembali saat Al-Baqarah 213 sebagai dasar acara kita berkumpul malam ini Asal manusia itu satu. Karena nas umat wahidah. One finger tauhid tujuannya kul huwallahu La ilaha awas jangan banyak ilah. Ya, yeah. Oh, manusia itu dahulunya satu umat. Sepakat ya satu umat ya Adam. Lalu Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Diteruskan oleh warasatul anbiya, para ulama yang takut kepada Allah bukan yang berkepentingan. Lalu dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Kembali ke Al-Qur'an, waktasimu bihablillahi jami'an. Al-Qur'an ala Qur'an tong para saya setuju? Lalu untuk memberi keputusan di antara manusia. Mana masalah tong ka guru karena Al-Qur'an. Artinya tangan guru nu amanah karena ayat-ayat Al-Qur'an nu nyunnah, nu paham Qur'an mah rasul. Jadi deketan para ulama nu make sunnah. Lalu tentang perkara yang mereka perselisihkan. Mun aya selisih entong jadi rame nyumput singkar cubis jadi gibah. Lalu dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Hop, tak ieu penyakitnya. Jadi nu rame teh lain grassroots ji urang geus baroga ilmu ngerasa bener, teu bener ngerasa ngerasa pinter, teu pinter ngerasa ngerasa saling tahdir mentahdir kan aya tahdir mendahdir banyak takbir mentakbir kan itu yang terjadi hari ini mereka marana atau gaya tenanawan kan eh, kan harus disepakati etanya anu nunyeun kaos eta can maya royaltina terus setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka rek wae hirup teh tiba hancur kita umat Islam karena diadu kan? musuh kita mah lain umat Islam anu rujiteun ka Islam apal teu teu disebut PKI gibah si eta mah suksesna lamun geus bisa ngadudawakeun urang di kota-kota ame di tenggelana ngeunah pisan awas jangan terjebak lalu karena kedengkian di antara mereka sendiri. Bagiam bainahum karena kedeng wa min syarri hasidin ida hasad. Berlindung kepada Allah dari kedengkian. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah ayah bobotoh ayah pikingkan beda baju mas saya teresep pakai seragam tapi saya merindukan keseragaman sujud. lalu maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Tak, penting ya dikumpulkan orang besar dia. Ya, selesai. Jadi mun tujuan sarua mang muncul we komunitas anyar ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh setuju kamarana atuh gaya masjid jadi kararosong gara-gara beda banera itu nyemah banera nyemah masjid cek dalang asep sunanar tesah salat lamun ayah gambar Oh, gambar di masjid sarola ke lain gambar mah eta hate ngagambar mung ah cuma Persib mung ah ieu mah Newcastle United kan gitunya rek nepi ka iraha kikituan teu kan juara tak ayat maka yuk orang hiji hati muharam teh di aku cek Yahudi muharam nu orang cek Nasrani muharam nu orang termasuk cek Islam muharam nu orang pertanyaan anak ay Muharram nu saha tuh ngahulun tiga pertanyaan tadi ay ponder pemuda hijrah saha lamun ponder pemuda hijrah Rasulullah nah atau jawab ku iman ay muharam nu saha nu Allah tuh nya saya nyebut Allah nya bener tuh Muharamkan Allah matak bulan yang diharamkan perang salah satunya muha ada apa dengan Muharram? Ibrahim dibebaskan dari bara api Muharram. Nuh diangkat dari banjir Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit 30 tahun buduk akut Muharram. Urang dipersatukan bulan naon ya? Tongnya Muharram haram-haramnya. Setuju? Paseakeun Islam haram taraweh beda rokaat pindah masjid nuyo sebelas nuyo dua tilu ya enggak kabeh dia asup surga saya ngobrol jeung sajujun mah persis tuh cerita teh persita saya mah Guys ngobrol, kita ngobrol kan eta capek, jagong ewang ewang, Ustaz Jujun di Panyawangan di Abbas, Ayeuna mah orang ngobrolkeun eta, eta mah tiba lagi geus kitu. orang jumba we saya teh. Tumbawa nepi Kang Esang terus ngobrol deui. Sad. Ari Isan tarawih sebelah dua tilu. Ayo mana? Sebelas. Enggak dua-dua lagi asup surga. Ngan ke di surga ngomong. Manis ya? Asup surga? Sebelas. Manis sekarang gue tarawih? Sebelas. Manis sebelah? Dua tilu. Cek dua tilu kadung aing tuh sebelas. Ieu ulah kaduhung di surga. Engke eta mah kajawabna ku ilmu. Nu hiji utek-utekan, nu hiji ngusap banget. para saya dan ngajian ke tuntas pindah masjidkan banget mengap banget kalaujawabnya apa yang banget liar curuk utekan pertanyaan adalah air tak saatnya orang pulang kembali ke masjid Ilah wafat ngantong sombong bisa di masjid ke masji Allah Ke masjidlah sebelum ke Salat Salatlah sebelum disalatkan. Berwudu, jaga wudu lah sebelum diwudukan. Salatlah belajar di belakang imam sebelum kau salat dipaksa di depan imam. Imaman langsung temakai ruku jeng sujud. Maka salat janazah sama temakai ruku jeng sujud. Tong lebay abong saya CS jeng Haji Edwin. Haji Edwin penyolatan jenazah saya jeng pakai ruku jeng sujud bari masbuk deh. Nah, itu Kang Haji salat jenazah make ruku jam 10 CS cenah ieu mah oh teu bisa teu bisa yuk orang giring kanu ilmu yuk orang bertemu yuk orang ngajamu di masjid jadi tanpa sekat ya sepakat ya hati-hati ini penyakit kita, merasa benar, merasa bersih, merasa pintar, merasa suci, merasa soleh, ngaku soleh mah salah, tapi ngaku salah so Allah butuh pengakuan, bukan keakuan Anania untuk merubah kelakuan. Sahat Ustaz Epite, aku mau manusia yang dikutuk jadi Ustaz. Diajar ke masjid bahwa sama ayah Doni, pakai gamis, ayah weh nurek nyolokan deh. Kemana budak penaik memakai baju pemajikan, Tengeran tong. Can wau jeung BFC hari kamu. Orang inget tareh Rasul, eh, Rasul di Ciduhan, orang terbaik masih ada yang meludahi kalau wae aya nu rujiteun ayo urang saha sabar sabar kalau paham ya ayo Rasul teu nyiduhan teh teu boga ciduh lain mang butuh sabar tangki rahmatan lil alamin tapi nu nyiduhana gering siapa yang pertama menengok Enak orang bicara akhlak we yuk Ame dunia damai maka innal mu'minuna ikhwatun aslihu baina akhwaikum saya merapat ke jamaah tabligh saya merapat ke Hizbut Tahrir saya merapat ke FPI mereka saudara kita Kun beda baju mah dakwah jelema nusarwa nggak ngaji di traktir catering dalahar bareng ngisingna bareng tuh eh ati eta di pemahaman hayang bareng wae atuh tinggal yang irung sing era muntah ku korong korong wae ngumpul Hongguan jeng monde reuni lebaran mah Dayana ku Allah direunikan di jam sabar tadi acara saya nggak ada gimmick sebelumnya dengan ayah ketemu barusan spontan reunian dia saya mengumpulkan orang di dia dan nah, ini yang akan dipertanyakan oleh Allah aina mutahabuna biruhillah mana baheula silih ngumpul silih pika cinta berkegiatan, berkomunitas, dasarnya ruhku aina mutahabuna bijalal mana baheula anu ngariung nate ngabelaan agama kami intan surah yang sekukum. Saya sepakat dengan Haji Edwin, geus lah capek mending noat sahid sepakat iskariman au mutsahidan tapi teu kudu ka al runtah cokot berudak jalan titah wudu kian alus bagi-bagi nu penting nutup orat bersih tinu najis setuju maka kata Nabi, yang asup surga kalian selamat, absus salam, tebarkan salam. Ini usaha dulurnya. Kemana bray? Assalamualaikum. Waat imu ta'am, tong cari taung kue charity. Jika antum nggak dia ngejomblo kan charity, cari uhti-uhti. Peduli empati. Absus salam wa at'imu ta'am ittaqun nar walau bisikin min tamratin lawan surga mana neraka hayang asup surga bersedekahlah walaupun dengan sebiji kurma. Mana Nabi bohong asal ikhlas. Wasilul arham sok di komunitas Manawayu ngahiji kemarin Garut 8000. Sumedang entah berapa banyak. Di sini terakhir read Hawar Quran ada 16.000 di Jengariung nepi keluar. Naon tujuan anak? Rindu kedamaian. Rindu persatuan. Rindu kenyamanan dalam beribadah dan Bandung menjadi kota trade center sampaikan Kang Sony yang keruan dia baru barudak di Marasjid di tempat hiburan di mall tanya we dak nih, kumacek baru dak di keruan tak. kiamat sudah dekat sederhananya kalau ke era lain judul sinetron tete kiamat sudah dekat dunia sudah terbalik nu ditarato di masjid ya tapi nu tadi tato hatena ditato ulah betul ke masjid konflik kenceleng rek itu wae padepokan kencelengiah Epi iya, Edwinia, katanya Doninia, Umaria, ah jadi sieur lah pokoknya. Ya, absus salam, sok orang kan, sebarkan salam. Izalaki tahu fasallim alaihi hakul muslimi ala muslimi situn. muslim terhadap muslim lainnya ada 6 satu I laki tahu pasal di mala apabila bertemusalamualaikum Sa majelis Taklimwenangdatangan tong pilih-pilih guru ayo ah, nabi maka Gunawanshot di Madinah kemenang yangharrapjak aya penggousan aliran pengnyare kenji fpi ya, Kuplukia. Dah yang terkenal di Bandung mah gampang atuh kan wani ngarubah sedikit gerakan ibadah saha nabi mah. Nah, saya yang Nabi Epi di Bandung terus takbirna bedakan saya etik Allah pasti diliput ke tujuh stasiun TV aliran naon deui ieu iya. modalna hiji karena kulit banget maka awas mangga. Ah. Jibringka bringka itu Bringka dia jibring barho ngaji ngabring bubar poho jadi anania keakuan ini yang saya lihat fenomena ini hampir terancam karena bagian bainahum kedengkian di antara mereka Yahudi keprok awas ya jangan terjebak ayatnya sudah saya angkat maka solusinya adalah absus salam wa'at'imu ta'am lobak pencariti ya nama gerakan beberes masjid jika toilet masjid yang khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan kepentingan politik, bukan pencitraan. Kaya memerintah Allah. Gerakan menghormat ibu, memuliakan ibu 29 November saya umroh hayang gandong indung tiga US jeung Salman nepi ka lecet tonggongna Dijabah ku Allah alhamdulillah karena uh, orang uh, Bandung Bandung terbuka boga indung aslina ada orang mah jelema merja tina betul emak, bener air meraja tina beteng bapak naon tak jelepeng meraja lempeng sakapeung mun teu keur mencret ayatna kan wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun syukur mah ditambahan ngan apa teh konsep syukur hormat indung rabbi aujini an ashkura nikmatakal lati an amta alayya wa ana walidayya wa an amala salihah tardah yang menang ridho Allah nges da KBG modalna sarua boga induk eh di dia diluangkeun ku induk bayang temen frekuensi sih sarua ternyata akhlak nabi cerik bab ieu nabi cerik bab ieu ada satu hadis datang sahabat ya Rasulullah aku tidak sering terlibat di kegiatan engkau bersama sahabat yang lainnya kenapa cek nabi berarti nabi tak apa? Ya? aku punya ibu yang pikun aku mandikan aku suapi aku gendong aku taikun karena ayunan sampai dia tertidur Nabi nangis cemburu pada musahabatku keren gak? di tong riwuh maksudna naon orang bisa sok pigawe tapi fokus didinya nurek jaga wudhu nepi ka nah jika bila nepi ka asup surgana ku wudhu wuduna ala natihim sok di frekuensi masing-masing inklusi dengan tujuan yang sama satu bersatu bersaudara tujuannya la ilaha Tujuh seayat dia mewitir surat At-Taubah 24. Ame teh salah tujuan ngariung teh. Jadi jadi. Da panjang-panjang teh ya anger lah amplop nama sakitu. Ya Haji Edwin kudu gawe jeung ayah kudu gawe. Mangiana kudu gawe. Ieu mah jeung Arab nama ame rada nyecep kana qalbuna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن وأبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله الفاسقين Ini hambatan-hambatan hijrah. Artinya Sat, Katakanlah jika bapak-bapamu, hiji, anak-anakmu, dua, saudara-saudaramu, tilu, ya Is- penghambat. istri-istrimu, Duanya, bu, dua punya istri-istri. Oke, nu boga istri hiji can boga istri karek iswan. Didina istri dua, Ji Edwin ya mah. Ya. Oke. Okay. Pelangitan. Kaganggu ku istri-istri eh. Bapak-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, oke. Keluargamu, terus harta kekayaan yang kamu usahakan. Awas hijrah jadi bisnis. Terus perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. nabi kata ngaji ini sukses mah eh. Terus dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu suka. sukai. Tadi mah lain di masjid cowok soleha terus lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya apa yang terjadi? Dan jihad di jalan Allah lalu serta berjihad di jalannya maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Awas man klimaks payah di jalan. basu hatta ya'ti Allahu bi amri. Berapa orang di antara sahabat yang gagal jihad? Ada seorang pembaca Quran tapi di Mahkamah Konstitusi gagal bacaan Qurannya karena hanya ingin disebut khori. Ada yang syahid sepertinya di tengah para sahabat cek salaria syahid cek alomante yang disebut hero pahlawan. Itu hadis sahih. Ada yang satu penderma tukang charity tapi ternyata targetnya hiji yang disebut dermawan dan sodikin ahli sedekah Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Maka selamat menikmati proses hijrah dengan istiqomah. Hijrah berat, lebih berat mempertahankan istiqomah di dalam hi, hijrah. Hijrah dalam istiqomah. Maka kesimpulannya 6 i saja sementara. Satu, iman. Iman bagus kalau Islam, Islam bagus kalau ilmu, ilmu bagus kalau ikhlas mengamalkannya, ikhlas bagus kalau dibungkus keikhlasannya dengan istighfar ulang rasa ikhlas karena Nabi mah istighfar nanti lain geus dosa dataranya dosa nggak salat Nabi mah artinya tidak sombong dengan salatnya mereka ngaji tak mudahlah Nabi mah tidak sombong dengan apa yang akan dibacanya takut tidak terbimbing sehingga kusetan disesatkan bacaan Quran iman ilmu Islam iman Islam ilmu ikhlas istighfar istiqomah lalu tong rasa istiqomah mau kuat kecuali dibungkus ku isti'adah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wahai zat yang memulak balik hati setelah engkau pilih kami menjadi muhajir manusia-manusia hijrah istiqomahkan kami dalam hijrah kami wafatkan kami dalam husnul khatimah wafatkan kami dalam kesyahidan itu saja sementara tiga ayat surat tahun tadi teh Al-Baqarah 213 surat Al-An'am 116, finishing surat At-Taubah 24 biar tidak disorientasi. Sementara itu saja, saya P.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 Saya bersyukur bisa bertemu dengan para sahabat, para guru, dan tentunya juga dengan jamaah semua. Ada dua pertanyaan, tolong dijawab. Yang pertama, hari ini tanggal 5 kebetulan ya, hari ini tanggal 5 Oktober kan? Hari apa ini, Kang? Salah hari ini tanggal 5 Oktober adalah hari hari Jumat. Ada jawab lagi apa? Hari Kamis ada yang bilang hari ulang tahun TNI. Tala. Yang benar hari ini sudah malam. <laughs> Makanya banyak yang pada pulang sudah malam. <laughs> banyak pulang sudah malam. Good. Yang kedua pertanyaannya ini buat nyambung ya dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Effendi. Ini pertanyaan pernah saya sampaikan juga waktu di Baitur Rahman karena kita judulnya hijrah. Kira-kira Kang Teteh kalau nanti subuh kita kan tidur nanti malam nih subuh tidak bangun meninggal die modar Kira-kira nih, kita masuk ke surga atau tidak? <clears throat> Tolong dijawab ya. Jujur, jujur. Pulang dari sini. mudah-mudahan nih. Kira-kira kita masuk surga atau tidak? Ada yang bisa jawab? Insya Allah. Pertanyaannya saya ribah Kira-kira banyak tidak yang masuk surga? <clears throat> hmm? Kira-kira banyak atau tidak yang masuk surga? Hati-hati, hati-hati kita terbuai oleh angan-angan. Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita yang kemarin kita bahas Ustaz, surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami kata Allah akan penuhi isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Banyak apa sedikit? Banyak. Hati-hati, hati-hati terbuai dengan angan-angan. Coba Kang Edwin asateka teka ya deh. Kita pergunakan hitung-hitungan manusia lah. Oke, boleh. Berapa banyak jumlah manusia saat ini di dunia? Saat ini yang hidup. Kurang lebih sekitar 7 miliar Ustaz. 7 miliar. Dari 7 miliar itu berapa banyak yang mengaku dirinya muslim? Saya buka browsing terakhir itu di angka 1,6 sampai dengan 1,7 miliar. Ada setengahnya? Tidak. Ada seperempatnya? Tidak kurang lebih sekitar seperlimanya. Sebagai seorang muslim kita harus mampu mengatakan kira-kira yang bukan Islam masuk surga atau tidak? Tidak. Kita harus punya keyakinan ini. Inna dina indallahi Islam. Yang tidak muslim tidak akan masuk surga dia. Pertanyaannya lagi Kang, yang 1,7 miliar itu masuk surga semua tidak? Berapa banyak dari yang 1,7 seorang muslim dia mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lagi sedikit tuh. Dari yang mukmin berapa banyak orang-orang yang gemar berbuat kebaikan termasuk ke dalam golongan muh, muhsin. Berkurang lagi tuh. Dari yang muhsin berapa banyak orang-orang yang ikhlas di dalam berbuat kebaikan sehingga dia termasuk ke dalam golongan muh mukhlis berkurang lagi dan dari berapa orang yang mukhlis berapa banyak lagi yang mampu mencapai gelar orang-orang mu’takin yang patuh dan taat kepada Allah menjalankan segala perintahnya menjauhi segala bentuk larangannya berkurang lagi kan jadi dari 1,7 miliar itu seetik pisan yang akan masuk ke dalam surga bila kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh Lalu dalam ayat lain surah Al-Imran ayat 142. Ya, mumpung kita lagi ngaji, silahkan dibuka bersama-sama. Surah Al-Imran ayat 142. Baca bersama-sama aja ya. Ini kelihatannya sudah rada-rada setengah watt ya. ya. Kita bernyanyi <laughs> dulu. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين Ini ini yang harus jadi perhatian buat kita semua ya Kang ya. Allah memperingatkan kepada kita semua yang 1,7 miliar itu apakah kamu mengira akan dibiarkan begitu saja masuk ke dalam surga ini ya Allah nih memperingatkan kepada kita kan apakah kamu mengira akan begitu saja masuk ke dalam surga sebelum benar-benar nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan sebelum benar-benar nyata orang-orang yang mampu untuk bersabar. Jadi Allah akan menyaksikan dulu ini, akan menilai, mengadili kita kan. Diseleksi ini. Benar-benar enggak kita berjihad di jalan Allah. Benar-benar enggak kita berusaha untuk berhijrah di jalan Allah. Benar-benar enggak kita mampu untuk bersabar, memperbaiki diri, meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang buruk untuk menuju kehidupan yang lebih baik, urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi Allah akan nguji dulu kan. Rumusnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Evi. Ada berapa bagian tuh yang harus kita ingatkan ya. Nah cuman kadang-kadang nih banyak yang keliru memahami makna hijrah ini. Banyak yang berpikir di antara kita yang harus berhijrah itu adalah orang-orang yang ketahuan masa lalunya suram. Loba dosa gitu ya. Kebanyakan gitu. Ya mungkin termasuk saya, termasuk juga Abah Dori, <laughs> termasuk juga Mang Yana Umar, termasuk juga mungkin Ustadz. Dulu kan kita mantan-mantan cover boy ya, cover boy, banyak orang berpikir yang berhijrah itu yang punya masa lalu kelam. Tapi banyak yang berpikir bahwa saya mah tidak perlu berhijrah. Kunaon, eh saya mah dan dulu sudah Islam. Saya mah sholat. Biarpun sholatnya duk cong oke cong duk tong, sholat subuh, azan, azan zuhur. Kan gitu, ya? dihiji-hijikan subuh jeng maghrib. Barikaliwat. Banyak yang begitu kan. Atau saya mah pasti masuk surga Kang Edwin kenapa? Dah sudah berhijab pakai nikop lagi. Kurang gimana? Surga lo Atau ada yang berpikir saya mah pasti masuk surga Kang Edwin kenapa? Dah saya mah sudah umroh, sudah haji. Padahal hijrah ini sebetulnya perintah Kang. Perintah kepada seluruh umat manusia terutama umat Islam Islam kalau tidak perintah tidak akan disebutkan sampai 31 kali di dalam Al-Qur'an Karim. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berhijrah. Selain tadi yang disebutkan oleh Ustadz, ada surah At-Taubah ayat 20 dan 21. Surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah, maka niscaya dirinya akan mendapatkan muka bumi ini adalah tempat yang luas untuk berhijrah dan mendapatkan rizki yang banyak. Itu janji Allah atau dalam surah Al-Baqarah ayat 218 misalnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah dan seterusnya. Perintahkan bahwa orang-orang itu diperintahkan untuk ber berhijrah. Kita suka nggak sadar. Ini buat ibu-ibu terutama ya. Dan juga akang-akang bukan ibu-ibu aja kata Ustaz. Ini aja nih, ini, ini menurut saya sudah jadi persoalan ya. Ini sudah jadi persoalan nih supaya kita harus mampu berhijrah di jalan Allah. Hati-hati, hati-hati saya khawatir nih, khawatir kita sudah menghamba dan menjadikan ini sebagai berhala. Makanya pantas kalau Rasulullah dulu menyampaikan fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa allazina ba'dahu saru minhu hatta talqa'u rabbakum. Hadis sahih Imam Bukhari. Sesungguhnya tidak akan datang satu zaman melainkan zaman itu akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ini ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya di zaman Rasulullah Mata ayat iya iya. Betul nggak? Ini godaan yang terbesar kan. Masya Allah, saya juga baru-baru akhir-akhir ini berusaha lepas dari dari perbuatan <laughs> setan gepeng. Nggak percaya, kan sekarang lagi usum. Apa-apa sedikit-sedikit laporannya di sini. Betul nggak? Contohnya kuma Kang Edwin. Kan sering kita menyaksikan, mungkin juga saya dulu pernah ya, umroh, haji, pas lagi tawaf. Ceng, buka ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه wasallam dan seterusnya. Saudara-saudaraku, alhamdulillah ya. Kita sudah tidak terasa mengikuti putaran kedua. Tolong doakan mudah-mudahan ini tawaf kami berjalan dengan lancar ya. Doakannya sampai ketemu di putaran berikutnya. Wah. Ada yang begitu enggak? Atau ada orang menulis Alhamdulillah malam-malam tiba-tiba kebangun pengen kencing selesai kencing dilihat jam udah jam 2 kayaknya bagus ya buat tahajud yuk kita sama-sama tahajud yuk ini adalah sesuatu yang juga perlu menjadarkan kita untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang-orang yang punya masa lalu, Kang. Saya sengaja menggaris bawahi. Ya, kadang-kadang kita ini terbuai. Oh, dan hijrah mana bahulana baheulana saya mah kudu hijrah ada terbawang saya mah. Ini hati-hati, hati-hati, ini hati-hati. Justru dengan ungkapan begitu saja itu tandanya kita belum berhijrah itu. Dan Rasulullah memperingatkan kepada kita agar setiap saat kita harus berhijrah. Kan kata Rasulullah dan sebuah hadis yang maksur ini, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin dia untung. Barang siapa yang hari ini lebih sama dengan kemarin berarti dia rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin dia celaka. Saya mau tanya, seandainya besok lusa kita dikasih modal buat usaha, buat dagang, mau dagangnya untung atau merugi? Tidak ada orang yang mau dagang merugi, apalagi celaka. Pasti semuanya ingin untung, apalagi dalam kehidupan. Cuman banyaknya di antara kita yang lebih memilih merugi. Sama saja dengan kemarin kata Rasulullah, rugi itu apalagi kalau sampai lebih buruk dari kemarin bangkrut. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita itu untuk terus berhijrah, setiap saat berhijrah, setiap saat berhijrah. Apa yang kita lakukan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan apa yang kita lakukan besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Nah, saya melihat Kang uh, Ustadz Evi hari ini alhamdulillah ya melihat semangat giroh dari teman-teman yang muncul sekarang di kota Bandung ini fenomenal nih Banyak anak-anak muda rajin ke masjid. Walaupun saya berharap jangan rajin karena melihat mencari tokoh-tokoh idola. Jangan ya. Jauh-jauh di Balai Endah datang ke dia. Kunaon, ayah Ustadz Anu, Ustadz Anu, ayah Ustadz Evi, ayah Kang Edwin, ayah Yana, Kang Yana. Begitu ya misalnya. Tapi masjidnya di rumah sepi anu aya oge GAD kuadrat apa GAD kuadrat gerombolan aki-aki deui aki-aki deui no adan aki no komat aki no jadi imam aki no jadi makmum si aki kemana mana budak korana nah, itu berarti kita belum berhijrah kan belum dan kita belum mampu beristiqomah di dalam hijrah kita di jalan Allah bersyukur alhamdulillah untuk pertama kali kita sudah datang ke masjid mengikuti kajian. Tapi pertahankan itu untuk memakmurkan masjid-masjid yang berada di lingkungan kita. Itu baru top hijrahnya. Ya. Kalau bisa kita warnai bagaimana supaya masyarakat di lingkungan kita mereka juga terpacu untuk mendatangi masjid dan memakmurkan masjid untuk memperkuat ukhuwah. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustaz Efi. Gus enama gus usum deui untuk mempersoalkan masalah-masalah furu. Silahkan mencari kebenaran tapi jangan merasa yang paling benar. Ya, kita ada perbedaan-perbedaan mazhab dan ini bagian dari sunnatullah memang akan ada perbedaan di antara kita. Yang tidak boleh itu apabila menyangkut hal-hal akidah, prinsip itu mah nggak ada tawar menawar. Ya. Kita bicara masalah komunis, ya, masalah akidah. Kita bicara masalah siah, mohon maaf itu masalah akidah tetapi hal-hal lain seperti yang tadi masalah apa itu masalah kunut, masalah jumlah taraweh, rokat jangan dipersoalkan dan sampai saat ini sayangnya masih banyak orang-orang yang saling mentahzir menyalahkan persoalan-persoalan tersebut. Itu artinya yang bersangkutan belum berhijrah itu. Ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita lebih memperkuat barisan ukhuwah daripada mempersoalkan perbedaan. Amin. Yang masih jomblo juga mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Amin yang sudah punya mudah-mudahan bisa bertambah. P4 itu tauhid Ustaz. Oh, tauhid itu, masalah tauhid itu ya. Jangan salah ta'adud itu masalah tauhid itu. Komo <laughs> gimana salah ini saya tiga. Kemarin saya di, diundang ya sedikit keluar dari kajian. Pertama kali dalam hidup diminta jadi narasumber masalah ta'adud. Dan yang luar biasa itu daurah poligami judulnya gitu. Mohon maaf kepada para ibu-ibu yang di belakang, kan nah ini mah harus bicara ya. Kebenaran itu jangan memilih-milih. Kita hadir di situ dan luar biasanya selain ikhwannya banyak akhwannya akhwatnya juga. Dan mereka yang paling semangat bertanya itu. Terus Selesai itu, lalu kemudian ada yang memposting kegiatan tersebut di media sosial. Nah, kemudian namanya postingan di media sosial kan pasti ada yang komen. Nah, di antara yang komen itu rupanya ada yang kurang setuju. Cowok lagi. Nah, dia bilang bahwa pertanyaannya begini. Oh iya, dia jawab, eh, pertanyaannya begini apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah kembali itu Siti Khadijahnya sudah meninggal atau belum? Paham nggak pertanyaan? Saya jawab, ya kita semua juga sudah tahu kalau Siti Khadijah radhiyallahu anha itu sudah meninggal. Kalau gitu seharusnya dia berbilang seharusnya kalau memang benar-benar mau mengikuti sunnah Rasulullah katanya kalau mau nikah lagi ya setelah istri pertama meninggal. Kira-kira bisa menjawab nggak kalau ada pertanyaan begitu? Ini pertanyaan sulit, ya termasuk sulit ya Ustaz? Sulit kan? Kus. <laughs> saya setengah kehel Oke, tapi menjawabnya itu. Akhirnya saya tanya balik. Mohon maaf, antum sudah menikah? Sudah, katanya. Ketika antum menikah, saya boleh bertanya, berapa usia antum dan berapa usia istri antum? Oh saya menikah waktu itu saya, usia saya 27, istri saya 24. Perbedaannya berapa tahun tuh? Ya tiga tahun katanya. Baik. Kalau saya, boleh saya tanya, ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah usianya berapa? Rasulullah kan ketika menikah dengan Siti Khadijah usianya 25 tahun dan Khadijahnya usianya sudah 40 tahun. Saya bilang kalau memang menurut Anda yang berkata bahwa sunnah itu mengikuti Rasulullah sepenuhnya, sehingga kita boleh bertaadut setelah istri pertama menikah berarti Anda juga harus mengikuti jejak Rasulullah ketika menikah harus berusia 25 tahun dan usia istrinya sudah 40 tahun kabur dia Ustaz <laughs> itu bab lain ya nanti buat yang jomblo-jomblo sebetulnya belum boleh masuk ke dalam ini ya. hiji wae acan gue mah ibarat meja ya meja kok kan opat apa kakinya tuh satu itu mau bisa berdiri gitu ya dua masih goyang itu pasti rubuh tiga rada ajek, empat baru stabil. Eh, Allah, Allah. Jadi kembali kepada masalah hijrah. Hijrah itu adalah perin, perin, perintah dan berlaku untuk se semua, bukan hanya orang-orang yang rumaos dirinya baung. Hati-hati. Semua orang harus berhijrah dan setiap saat kita berhijrah. Terus bergerak menuju ke kehidupan yang lebih baik. Imannya lebih baik, akhlaknya lebih baik, ilmunya lebih baik dan mudah-mudahan keistiqomahannya juga di jalan Allah lebih baik. Saya kira demikiannya ini sekedar sebagai tambahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus bicara apa ya Ustaz? <laughs> Eh, mungkin kalau ilmu yang sudah disampaikan sama Ustadz Ustadz ini mungkin saya akan eh, berbicara hijrah apa itu hijrah ya eh, dulu pas saya terus belum berhijrah gitu ya Ustadz nggak mengenal gitu yang namanya masjid gitu paling jumatan doang lah ya cuman jumatan terus eh, tidak tahu gitu harus bagaimana cuman pas mendekati umur 40 nah mulai teman-teman yang dulunya sering bareng mulai pada cabut ada yang lebih eh, apa sibuk dengan keluarganya sedikit yang mendalami agama mulai kehilangan banyak teman tuh sering bareng gitu ya masa kudu ngasuh ABG terus gitu ya di komunitas mulai mulai kegundahan itu mulai ada tongan rohani mulai ingin diisi mulai mencari Alhamdulillah saya ketemu sebulan saya bertanya Pak mesti hijrah jawab beliau mesti kata Ustaz dari benar itu adalah perintah kita seorang muslim menuju ke lebih ke perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya. Kira itu artinya berpindah dari suatu tempat dari A ke B gitu kan. Ternyata beliau e, menyampaikan bahwa dan dia juga sama rocker juga kan. Rocker hijrah. <clears throat> hijrah juga harus Iran. Ya, kata beliau pikiran juga harus hijrah ya jangan pikiran yang ayah dulu tetap kalau misalnya sekarang mulai sholat tapi pikiran ayah tetap di mindsetnya seperti itu ini bisa pur putur itu melendoy ya balik lagi ke ke apa kegiatan yang lama gitu ke yang penuh yang nggak positif lah akhirnya saya nanya mun saya hijrah ayuna sementara eh, saya mencari eh, nafkah dari situ kalau ini nggak boleh terus saya tiba-tiba meninggalkan keluarga saya makan apa karena belum pol ya tadi ya? belum pol jadi masih ragu-ragu udah kamu hijrah itu mah akhirnya Kariau ini ya kita analogikan jembatan ini dari A ke B kita kan perlu membangun jembatan ketika kita hijrah kita membangun suatu jembatan, jembatan yang benar istilahnya. Tapi jembatan yang dulu jangan dirobohin katanya Tat. Kalau kita membangun jembatan yang baru, yang baik misalnya, kita tahu nih kegiatan kita mencari nafkah ini nggak halal. Saya ingin eh, menjadi halal gitu ya, mencari nafkah. So proses bikin jembatannya ya istilahnya cari yang halal, tapi jangan dulu eh, tong tong langsung gitu tong ngejos jos ntar takutnya kata beliau ntar kamu seudon nanti sama Allah tadi e, berikan hadis e, bahwa bila kita meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik ternyata hijrah itu ojol-ojol semuanya menjadi lebih baik ternyata Allah uji nah, begitu juga akhirnya triknya seperti itu kata beliau jangan dulu ketika kita membangun jembatan yang baru jembatan lama jangan dulu di, eh, jangan dulu dirubuhin ya oh iya akhirnya mulai saya dengan analogi itu mulai saya mencari usaha baru tak mulai usaha tapi belum bisa meninggalkan yang lama masih bang berang breng brong ke para rubuh gitu ya dan disambil kata beliau sambil mulai eh, baca Quran ya ya saya baca Quran itu sok atau Nah itu juga ujian kan ternyata belajar baca Quran teh was-was. Akhirnya ke masjid ikut taksin. Eh di kieu gitu umur 38 mana ikut ikro gitu ya. eh hambatannya malu. Proses tak ternyata nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Ternyata menurut eh, sahabat saya itu, nah ketika kamu merasa takut, merasa malu melakukan sesuatu yang baik, setan itu sedang meniupkan was-was ya, ternyata was ulah ya oke iseng sirikeun sih ke bapak badi itu eh kembali lagi tak nggak nggak jadi tapi akhirnya karena teman itu terus menyemati ya kalau mau berhijrah salah satunya cari teman yang soleh oh iya. <laughs> ya akhirnya ya ayo tak akhirnya ngaji sama Ustaz Evi dulu akhirnya Allah ketemu dan dipaksakan ternyata hijrah itu perlu paksaan dan perjuangan. Jadi kuncinya sederhana, udah ketemu ilmunya sedikit-sedikit. Jadi hijrah mah doa nanti sederhana. Allahumma makatun, Allahumma ngahajjakeun. Kamu ya tidak harus Dan kata beliau, ya hijrah itu jangan dianggap berat. E, diperingan aja. Sok ayah bisanya apa? Hijrah itu kalau ingin menjadi orang soleh cobalah sedikit sedikit tinggalkan dosa mungkin kata Ustadz Hanan juga begitu tinggalkan dosa sedikit sedikit perbaiki sholatnya ya saya cuma bisanya itu ya itu aja dulu ngaji belum tapi eh, baca Quran belum tuh tuh era hanya seorang depak jeruji ke masjid dulu gitu gitu aduh kayak kekhawatiran ya tegak oh, ya, ah, udah saya pensiun kupen ternyata eh, ternyata itu kan ternyata saya e, masih memikirkan penilaian makhluk ya masih masih belum ternyata ada yang lebih penting penilaian Allah ternyata pada akhirnya ya akhirnya menemukan itu gitu setelah ya itu tadi kuncinya kalau mau hijrah ya cari teman-teman yang soleh akhirnya saya mencari teman-teman yang soleh di mana di masjid akhirnya maksa ke masjid akhirnya dapat tuh akhirnya saring teman-teman itu disaring ke Allah yang dulunya teman-teman dulu di komunitas dulu tidak saya tinggalkan juga meninggalkan sendiri ngejauhan sendiri ketika ada saya teh saya eh saya pengkhianat katanya gitu tar pengkhianat ya ya itu ujian ternyata ternyata setelah berhijab tidak mulus-mulus saja dibully tar. e, eh, ya disebut pengkhianat bikin pergerakan baru ingin baru dap jadi tengah bendei ya gitulah akhirnya ya saya terima itu semua ah yang terima sekarang mah saya cari teman-teman yang soleh mulai jan ke majelis ilmu waktu itu yang saya tahu majelis ilmu ke, eh, ke Darul Tauhid ke Marifatullah sekarang nih waktunya hari akan eh, Jumat Kamisnya ketemu ternyata ada teman-teman juga yang ternyata yang dulu hilang ada di situ ketemu Masya Allah ya ketemu Allah Akbar ya akhirnya kita pertemukan di masjid itu kebahagiaan Iya. ya, ya kata beliau ini adalah bukan kebetulan ini sudah dirancang oleh Allah Allah kata dia mudahnya buat dakwah kita berada di sini itu bukan secara kebetulan ini juga bukan kebetulan tapi ternyata Jangan. ini adalah rencana Allah Kedarul. Alhamdulillah setelah itu mulai majelis majelis mulai kenal Ustadz Epi mulai kenal Ustadz Hanan udah gitu e, mulai e, harus tahu rukun iman dan waktu itu ternyata setelah mengaca benar oke okay ya dulu saya, saya Islam tapi nah saya sholat puasa ayakan <laughs> puasa ayakan ayah diangkat ayah ke sekolah berarti ayah kan. Edwin mah apa lu puasa ayakan puasa kenang udah gitu masih melakukan yang nggak boleh gitu ya kita ya karena itu Islam tidak beriman ternyata akhirnya hari iman teh apa yakin yakin ke kesaha kata saya itu iman ke Allah iman ke malaikat iman ke kitab iman ke nabi dan rasul iman ke hari akhir iman kepada takdir ya saudara orang oh, iya akhirnya coba aja pengen tahu iman teh akhirnya diuli dan saya eh, eh, apa istilah mencari tahu ke orang yang mumpuni gitu masalah itu cari tahu oh gitu. dan akhirnya iya sekarang mah tanti ruge sholat da iman ya da, bentuk arah biologisnya iya ya. da sekarang mah kenal sama Allah kalau tidak melakukan yang wajib berarti kan dosa nggak mau nggak mau dosa ah, ada siun udah gitu That is true ya. Itu pasti. Dan tidak ada yang menjamin setelah kita pulang dari sini kita masih hidup. Oh iya, akhirnya mulai siun kan. Mulai takut itu ada kau yaitu takut sama Allah. Udah gitu, tapi bro, orang lupa dosa. Gimana? Tadi itu mana? Siapa nggak? Saya balelo ini baca surat Ajumar ayat 53 kan. Itu dikasih tahu. Nah, ya baca cuman surat Ajumar ayat 53 Ustaz. Nah itu sekarang istimewa. <laughs> ya ini di bela Ajumar di mati rumah kampung. al 53 akhirnya ya kurang lebih eh, isinya jangan berputus asa dari rahmat Allah yang lebih rahmatillah. Ya. Eh, se -se sebanyak apapun dosa akan Allah ampuni karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya Allah Akbar ilmu lagi ternyata saya masa ada harapan untuk masuk surga gitu akhirnya milah hijrah itu gampang dengan nu istiqomah betul tad tahu istiqomah tahu istatan suami takut istri kalau di rumah bari kau orang <laughs> akhirnya mencoba istiqomah dan saya tanya Ustaz gimana harus istiqomah teh e, caranya kata beliau ya begitu jangan lepas dari kajian artinya usahakan dalam satu hari ke majelis kalau tidak bisa satu hari dua hari sekali ke majelis kalau tidak bisa tiga hari sekali ke majelis kalau tidak bisa seminggu sekali ke majelis kalau tidak bisa ayo nah, itu kata tamat saya astagfirullah karena karena kata beliau <laughs> ya nah, apa lagi kan nah, Hirup dengan aja mending karuron. Katanya mungkin Pak Ewe, kata saya tuh kenapa? Ya gini ya, karena mencari ilmu itu wajib bagi seorang mukmin muslim gitu. Oh baru tahu saya akhirnya wajib. Berarti amun teu dosa. Ah wajib we eh, paksakeun. Dan akhirnya alhamdulillah kan semuanya regreg yang dulu galau teh alhamdulillah sekarang mah terjawab tenang berarti iman dan Islam yang menjawab teh ketika semuanya eh, solusinya dengan Islam dengan ilmu ilmu itu kan firman Allah sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat Rasul gitu yang terang benderang we ya, jadi mau nanya nanti ya benar <laughs> ah, tahu ah gitu kan ya dan dengan seiring seiringnya waktu saya ya, saya selalu Eh, apa ngobrol sama teman-teman yang nanya gitu ah rumah hijrah ya seperti yang si pulan itu ajarkan kepada saya ya, iya, iya, iya, iya. ya alhamdulillah ternyata kalau apa berdakwah ke teman-teman yang dulu seperjuangan gitu yang masih khas kalau kita mendatangi terus mereka lagi banyakan teh setan kodenya harus kayak serigala berdomba jadi ketika dia lepas dari kawanan, tak tewas, ada bro, tewas. Ngobrol, ngobrol gitu di obrolannya. Dia sakit, jenguk. Nah, ketika ketika dia susah, bantuan. Ah ternyata dia juga ahlak sebelum ilmu. Jadi ya bermain ahlak aja. Dulu saya mau teh dalil kan, ngedok naon dalil, boro-boro dalil, dia Reno ayah cuman, <laughs> ini jadi akhlak ternyata itu ya akhirnya aduh ya dengan seiringannya waktu dijawab terus kata uh, teman saya ya kalau belajar agama tak Ustadz juga pernah bilang kalau belajar agama teh ulah dah dan mendadak nah, agama mah mendidik ya gitu kan pelan, duduk <laughs> pelan pelan saja ketika kita ingin lantai 10 dan nggak bisa langsung pasti ke tangga satu dulu dulu lah kalau ya ini mah pengalaman pribadi jadi buat teman-teman kalau tidak ingin meledoy berproses aja lah pelan-pelan kalau misalnya kayak teman saya tadi ya kurang gak di bank ya cuma kan riba ya gitu aja pesertanya jika jembatan ya bro kalau kalau kamu percaya ini tidak boleh yakin ini enggak sok aku bikin jembatan yang baru yang halal solusi ya ya tapi jangan merubuhkan dulu jembatan yang ini sebelum ini jadi ntar ya takutnya gitu sudah nih ke Allah wah ngantuk wah hijrah teh der beki ya jadi sangat justru jadi sangat jauh dari Allah nantinya e, dan akhirnya ya alhamdulillah kan anak juga mulai di, di rumah tangga juga mulai adem gitu ternyata emang bener minan orang tua ketika kita berhijrah anak pun harus berhijrah kita mulai baik anak juga mulai mencontoh terus ya lagi kisaran gitu kan alhamdulillah ke yang mulai pasal itu enak bab untuk nyepret jadi ngan nyepret kita <laughs> itu ya teku nyere ya mulai mulai ya lembut mulai lembut alhamdulillah terus ternyata kenapa hati ini bisa lembut ya karena itu karena ilmu dulu saya dinasehati menolak karena mungkin hati rasa hati sakit seperti tubuh yang sakit kan. kalau tubuh sakit kan di mama nu enak-enaknya nu bergizi dimuntahkan pak begitu hari yang sakit ketika dikasih e, siraman rohani kan itu bergizi sebenarnya bagi rohani itu nih pahit alim direndui oh, ternyata tahapannya mencari iman yang soleh itu untuk melembutkan hati ternyata biar nasihat dan ilmu agama itu bisa masuk alhamdulillah dan ya benar gitu terjawab yang ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan ganti benar kalau sering gitu teman-teman yang dulunya ngajak yang nggak bener kan mulai menjauh dengan sendirinya tanpa saya menjauh jauh sendiri dan alhamdulillah sekarang ya bisa duduk bareng di sini di, ya sering muhasabah lah lebih tenang dan pasti lebih tenang ya ya dan saya juga semoga kalau maafkan, mengampuni bisa bila ada lisan saya dan perbuatan saya yang salah malam ini gitu ya amin amin ya, ya Allah ya, mungkin hanya itu yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mang, Jadi, Mang Yana Umar Mang Yana kumah Mang Yana berbagi pengalaman sok Kira-kira Mang Yana sebentar sama tanya, ah, eh, apa sih ke depan bisa untuk di kompetisi ini jadi juara satu gitu? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tuh ya teh. Iya, gempur di masjid aja gempur di stadion beda di stadion mah gempur gempurna hare karewe lempeng we tapi jadi masa aduh si salah salah salah salah jadi ditulis uh, <laughs> buat saya itu hijrah itu buat saya mah bukan hijrah itu apa ya uh, bukan jelas sih buat saya banyak saya ini dari dulu ya apa kata ayah Doni bahwa begitu saya lahir ke dunia oleh ibu saya bapak saya ngadanan gitu ya terus uh, sudah banyak banyak dewasa saya diajarin Bismillah sok, sok Bismillah kan bisa sekolah nah di mulai mulai kelas 6 SMP lah nah itu mulai mulai lupa lupa lupa ke apa yang diajarkan oleh uh, orang tua jadi begitu di SD tuh udah udah tahu nama Persib jadi agama ya karena si agama agama agama lemah agama saya lemah datang Persib nah si Persib kan begitu di hati kan. jadi ketimpa agama eh, ilmu orang agama orang itu ketimpa keluaran jadi amun amun amun bahasa karya mah so kita ya saya ada air pasti gambar versi nah gitu. jadi ilmu tidak ada sama sekali ya itu itu pengalaman saya sebelum saya uh, ya berhijrah baik to Allah saya itu belum pernah uh, belum pernah sholat lima waktu boro-boro lima waktu jumatan lagi kadang-kadang dua, dua bulan itu sehari Gawa sekali. Kadang-kadang mau bodak ya anak-anak. Ya, oh, orang, orang Jumatan buruh kena. Gitu. Abdi, buruh kena. Kadang-kadang terus eh, ayo orang yang mau minggu hari Jumat hari, uh, ini Jumatan, Jumatan oh, dulu aja. lah gitu. Jadi kadang-kadang dari dari sebulan, sebulan tuh ada sekali, dua bulan tuh ada dua kali, tiga kali kadang-kadang ayah eh, datang ke masjid itu sok ada sarai ya ah ke masjid ke rakaat juru ya ini juru nomor memohon balilat ya balilat kami yang protes kadang-kadang eh, saya itu dalam hati gitu tapi di, di, diucapkan dan mau dakte eh, salah masjid gitu <laughs> kayak kalau ada salah masjid <laughs> ya itu pengalaman saya terus uh, apa ya banyak sekali yang dulu uh, lebih tenang sekarang kan dulu mah wah lain itu oh, tenang tenang sih kadang-kadang tenang teuing jadi belasan gitu kan tenang kabar belasan pohon gitu kan jadi uh, <laughs> suatu waktu uh, orang tua maksudnya gitu orang tua saya marhum uh, bapak jadi se ada sebulan mungkin sebelum meninggal selalu berkata, Bapak mau HP kagak? Nah, ya, kamane sok sholat ya. Sholat lima waktu uh, baca Quran sinyal adi ini hormat kalance katanya kainu eta uh, eta uh, non amanat bapak bisi bapak kayak maut ditanya di akhirat ku oh, Allah Ini sombong, yes, abejaan kak menjadi anak bapak mungkin aku naraka nah, karena karena ningali laku lampa anak orang di engke di dunia dari dasar orang punya dasar poek bener-bener poek ya. mohon pak mohon teh kusa poek kayak lama nyakit tuh dari we tak sholat kepa tengurak di mana jadi ah saya pak tetangga tetangga haji oke kabur uh, one uh, di Garut kan uh, saya mau di Garut kan uh, jadi mah gaduh tren, jadi mun begitu mengelama mengelama itu ke SD ya begitu libur sekolah itu sebulan kan sebulan uh, libur oh gua patihan itu kan rutin, ngaji tuh ngaji sih ngaji gitu ya. kan antar dibacakan nah, apa tuh bisa Bro-bro, saya mah alif eh, dari uh, iya cuma satu yang tahu pak Cuma alif aja itu apa abad kasar lah poek ya. ah ya jadi Nara, ya alih buat puasa. Ayo, ah, ya, teuing apa? Ya, apa cakam tapi begitu di di acol-acol gitu tak apa ah cara mana yang terbalik lebih jadi kita ngaji yang kedua sholat sholat ke masjid keluar lim nah. jadi emang emang benar-benar poin saya pribadi jauh dari agama emang mati hati mati mati mati mati mati kupek mati ku hati Ayo <laughs> Mang Yana tiba-tiba yang hijrah panggil kemarin Ramadan gitu ya. Kan. ujuk-ujuk tetap istiqomah seperti ini naon motivasinya uh, 2016 saya itu uh, eh, tahu lah ya mungkin ini uh, petunjuk dari Allah jadi saya mah terbiasa ngamun tidur jam 11 lah. Karena bias, biasanya begitu ada awal atau eh, ada subuh baru tidur. Itu kabar cerita sare. Jadi dibalik, weh. Nah, waktu itu, tapi nggak tahu waktu, nggak tahu tanggal berapa, nggak tahu. Cuman uh, waktu itu Oktober lah. <laughs> Oktober. Karena biasanya tidur jam 11 pulang ya ke rumah tuh jam biasanya pulang tuh jam 12, jam 1 ke rumah tuh. Kamu, saya kamar jam setengah sepuluhan pulang, Aí, o setelah sebelas eh, jam sebelas tidur ya ya ini mungkin pengalaman saya ya kiamat kan mimpi kiamat mimpi kiamat jadi di di kiamat itu ya saudara teman, eh, ance kolot serangan waktu kiamat itu tidak ada yang saling menolong hare misah jadi baru masing-masing kan jadi saya saya itu takbir takbir jadi seolah di dalam mimpi itu saya itu jago karena ngaji karena saya macam gitu takbir saya eh, ada. ternyata orang tua lancip sorangan tidak ada yang saling menang. are we, eh. lupa we, umpat jam dua saya bangun esok ngobrol esok saya keluar rokok mesti itu naon kadang ngerokok jadi keluar kan mimpi kiamat sih kiamat itu kan pikiran teh ya kiamat eh naon itu kan kalau mimpi ya kalau mimpi itu walaupun dalam berapa berapa jam terus bangun dalam berapa jam pasti lupa ya pasti lupa tidak akan pernah ini membekas ini membekas sampai sekarang kejadian saya tuh seperti di gunung kan orang-orang teh sing gunung teh punya teh sebari itu tapi sekarang teh masih kebayang oh, jam dua rokok dan awam <laughs> jadi saya tidur baik kan tidur baik saya ade udah pernah pas punya dia tidur saya jam jam tujuh oh, oh, keluar keluar kantor, eh, kantor. So, uh, ngobrol sama teman eh, ini saya oh habis kiamat eh. wah mana mah iya wah tengah hidayah mah hidayah kenal dan apa tanya. Eh, saya pakai uh, saya itu proses itu selalu tanya tanya buka buka YouTube kan buka YouTube langsung uh, eh, ya. anak-anak ya anak-anak anak kiamat seperti apa terus uh, di Google kan ayah mau searching kan Eh, komik bahula kan ya komik bahula anu para tanda kiamat Cing, oh itu oh itu iya, iya. terus ada anu, kenara kakek teh kumaha ya kan ada kan komik-komiknya tapi hare we saya teh hari selama dua, dua minggu tapi saya terus tanya sama Ustad yang di rumah terus temen terus uh, saya tidak bisa jalan sama keluarga sama istri sama anak sama ibu terus sekalian tapi Eh, saudara ke Guru ngaji lah, ayo nama Alina itu. Dia bilang, ya itu hidayah, karena mah kudu kia, kudu kia, kudu kia. Oh, ini aku. Udah, tapi tidak dilakukan. Tetap, ya. tidak dilakukan. Karena eh, jadi belum, belum ya, si hati hati belum kan buka. Waktu pada bela juhur bela juhur teman saya kan segimanapun sibuknya dia kerja itu ada tuh beres ada langsung sholat saya kan ada gimana nih kali ini motor malah udah beres harus saya ngobrol ngobrol sama yang mungkin mungkin dia udah emang dia emang eh, <clears throat> mainan eh, punya kemauan tuh untuk uh, sholat tuh ya hayang aja sholat kalau cuma mau yana selama saya dua tahun di dia cepat lagi sholat kare <laughs> saya teh ya dia ngasih uh, nah harusnya dia dia dia dia dia mah penyobaan sholat sholat asar bareng bareng udah sholat asar tapi lebih bang hari pembacaan uh, eh, bacaan wudhu rumahnya aduh kudu sama kudu sat Ya, ya, kasih tahu ada tulis saya tak pakai jadi sebelum sebelum bahasa teh yang apapun lama ditempel di on tempel alat eh, baca sudah terus uh, saya ikutin ngikutin uh, eh, teman terus emang karena lah Yana dan kali pun sholatnya sok misalkan aina bisa sholat maghrib tuh bisa isya tuh bisa sok subuh cobaan itu we cobaan we ya. ya alhamdulillah eh, sekali pernah saya subuh sholat Gunte. Gitu. Tapi asal ya asal. Salat tahun ya, salat tahun Hari salat ya nanti. Gitu. Asal tak. Terus uh, minggu uh, hari maghribnya sholat. Isah itu Tapi terus saya lakukan sampai sebulan, sebulan terus ya sampai lima lima lima lima waktu saya subuh zuhur, asar, maghrib, bisa. alhamdulillah saya saya terus uh, sholat. nak nu paling puncak anda istiqomah di mana ya tak berangkatnya sampai ada malam ini tetap frekuensi. Saya terus terang ya, saya punya uh, yang membuat saya gitu, saya badan tebal saya ini di saat saya ketemu sama Ustadz Ustadz Epi di Nick Square Hmm? Terima kasih buat Pak Ustaz. Ya, selalu memberikan motivasi buat saya bahwa ya so, ibadah ibadah sholat. Jadi alhamdulillah kan, saya selalu motivasi sama teman saya juga teman saya di sini so. Baiklah masalah haji, masalah enak sholatnya bener kendala untuk sholat. Waktu itu kita ketemu taraweh ya. Taraweh. Tapi saya, taraweh saya pertama itu pertama kan dari umur saya itu tarawih itu pertama. pertama. Pertama. Astagfirullah. Pertama. Pertama sebelas rakaat tilu jam tilu jam tilu jam tadi. Kan saya tanggung oleh cakar dari tadi. Nah, tukang di lapang di bawah serat tarawih. Saya itu di lapang nangtung di lapang nangtung kata tercangkel itu nya ada kehujanan kemarin. Yus pertama Rasul di Jos Tilu jam kebayang Kan, kan tausia udah beres Tausia udah beres sholat tausia <laughs> ya, iya iya Tapi alhamdulillah Ustaz uh, Ustaz Depi uh, eh, Gaya Ar-Rahman teh Ya, isina, iya. Tapi nggak apa-apa, sebentar saya potong ya. Bapak latihan tarawih 3 jam, mudah-mudahan ini sebagai awal latihan buat tarawih nanti di Masjidil Haram. Oh, amin. Di Masjidil Haram itu 23 rakaat dan bacanya juga panjang-panjang satu juz satu malam tilu jam di sana mas sebelas di sebelas di 11 tujuh jam dua puluh tujuh jam kan, kayaknya nah, mulai cerita cerita hari tak kenal canggih atau, atau karena nah, karena karena nikmat ya uh, jadi uh, Pak Ustaz Ustaz Nabi uh, kasih pak Ayat asrama teh pak uh, isi anak terbaca anak bayangkan membaca iya itu kan ngomong ke neraka ya ngomong kan kan saya kan abi oke siar kemauan mah sampaikan kan satu lagi yang saya ingat selalu ingat sama sama saya sama teman-teman saya yang sekarang ada di sini jadi waktu kumpul kumpul yang ustadz ya ngobrol masyarakat masyarakat Indung ada cerik ke masyarakat Indung kita kan ustadznya dibayar pak kain yang mana tuh sampai seratus seratus seratus seratus kemana ya, sih seratusnya kemana ya, kan sampai ke lagi Haji bakar Bakardi apa yang disampaikan oleh Ustadz itu dilakukan alhamdulillah kan terus anak anak-anak semua ngasih gitu ke, ke ibunya ini amanah dari saat itu yang harus disampaikan saya mulai masa keluhin lah eh, bare ya, ya, atau 100 wae bare atau ratus jadi ratus itu ya kan tapi kak, ibu saya ibu saya ngasih ke, ke mama mah dia dia titipan di Ustaz Epi kata mama saya ini sebagian kecil lama hanya ah, mbah mah kalau nyemah itu saya itu ada abin yang nyembah mah abin yang nyembah abin itu ampura minta dosa-dosa abin itu doakan mudah-mudahan kangen ya Umar ya Lalu istiqomah istiqomah di jalan yang ya. dimuliakan dengan hijrah beliau. Terima kasih. Kayak sekedar kayak cerik cerik teh bisa ditinjak sukuna. Oh. Bisa cerik teh katijak Ustaz. Wah, pipin upin. Bisa bisa katijak gitu. Juara juara. Ya, Ini eh. air mata yang insya Allah menghapuskan dosa. Amin amin amin mama mama nyampaikan nuhun Pak Ustaz Habib rezeki nak ditampi ke habi Habib sing panjang umur kita gitu. ucapan di bawah Habib sehat sing bisa anak Abi pengajian benar nuhun kata penyampaian dari Dina Wahab dan akhirnya terjawab jadi semua preferensinya berbeda dan mengarah ke titik yang sama ayah Doni Mak itu jadi iya, mas itu Kang Umar memang satu pengalamannya berkah iya. Ramadan kemarin ketemu di diklik beberapa hari tiap malam tadarus sampai menjelang sahur kayaknya hikmahnya itu harus dengan praktek ya kalau tidak ke ibu kemana lagi karena saya tadi bahas tentang 40 tahun lewat Al-Ahqaf 15 ya Allah ajarkan kepadaku Robi ini an ashkura nikmatakan lagi nikmat mana lagi selain nikmat orang tua yang lebih harus kita syukuri an li wali wali jaika waktu itu diarahkan ke ibunya semua saya demo ya nyapewe ya. terima salam kasih mama tapi akhirnya bekasnya sampai malam ini artinya Allah tidak pernah tidur karena itu sudah malam jadi kesimpulannya sederhana maafkan apapun yang pernah terjadi wal afina anin nas innallaha yuhibbul muhsinin penutup muhasabahnya kenapa kita hijrah karena kita rindu Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu kisah penutup sebagai muhasabah. Lamun ge salat, Rasul sok mere sunah nuringan malik ka sebagai imam. Tong egois kontrol masyarakatnya. Itu yang baru saya dalami. Dan itu selalu konsisten. Karena amal yang kecil dikonsisteni itu amal yang dicundai Allah. Ahabul amal dawamuha wa lah. Ini muhasabahnya cerita saja. Lalu di usia senjanya Rasul dalam keadaan demam sakit jadi lemah cuma dua kali Rasul sakit karena faktor tuanya Rasulullah berbalik seperti ini dan dikirnya Rasulullah menyatakan saha musalila gaul jeng kami pernah geng ka inggeng inggeng ka gedag ka oyak oyak ka sebat ka sabit ka sebut ka sabat sabat dan jelema biasa kami teh ku manusia biasa anna basaru mislukum bereskan sekarang ah barolaah ningali jelma kasep nabi rasul berwibawa tepenanyian dosa saha jadi korban nabi tapi nabi takut dengan pertanggungjawaban buruk ya ada malah menangis sahabat yang paling keras saat itu Abu Bakar karena paling paham menangis itu. eh, mana tak apa mau rasul ngomong kieu iya. Perhatikan Al-Ma'idah ayat terakhir sudah turun Berarti urusan sudah beres Artinya ini Rasul pamit kakak hari itu cerikan orang esok gitunya pengen cerikan nu cerik kan bala mah merek berjamaah ini batu kain aing cerik duluan ah Abu Bakar yang menangis pertama di kisah itu tapi kemudian semua paham dan histerislah satu masjid lalu kemudian Nabi cepat dan tangisanmu yang aku inginkan siapa yang pernah aku sakiti Rasul aslina kena cek di tengah aslina kira kami bohong tapi kena Rasul pernah katanya di mana sok maju dari jalan ukosan namanya ke depan cik atuh kosa lah cik barudak sahabat mulai teh hampura we dosa saeutik mah barudaknya harita dak Rasulullah gitu nya lain dak BFC ya maya dak BFC ukosa gitu ngeulan atuh sia ya teh oh, hampura pisan artinya ningrai kabeh silakan ukosa apa yang pernah aku lakukan kepadamu kau pernah memukulku ya Rasulullah oh ya aku ingat Bilal ambilkan tongkat yang digunakan untuk memukul Ukosah di rumah anakku Fatimah. Fatimah, aku disuruh ayahmu mengambil tongkat yang dibalik itu untuk apa kata Fatimah? Berarti Fatimah terima. Ada yang akan mengkisos ayahmu. Fatimah ngilu teteh gas ternyata orang terbeli ikut saja siapa pelakunya. Ternyata Ukosa, Ukosa sampai hati dia anakku, cucu gua ya, Hasan Husain dan sebagainya. Itu yang melakukan Umar pangarut, Ku abdi we ganti tong orang di sekolah darat di di Isinya jadi berat ya. Terjadi apa? Rasulullah bosan ke bawang kita. waktu itu kau memukulku dalam keadaan tak berbaju aku pun ingin seperti itu dibuka aku Rasulullah jatuh pemimpin yang diharapkan yang terjadi ya, ya, bajunya terbuka dan memukul Rasulullah di memeluk dengan erat aku hanya merindukan dengan kesempatan ini kulit yang tidak pernah tersentuh api neraka Mau menangis histeris dan Rasul tersenyum kau lihat satu sahabat surgamu kau lihat terdapat dan bagaimana ikhtiar kita maksimal supaya bisa sekamar dengan Rasulullah kelak di akhirat dengan memperbaiki akhlak. Setuju? Akhlak yang paling utama adalah hebatkan kedua orang tuamu karena mereka lahir antara hidup dan mati melahirkan beberapa juta ibu yang lahir gara-gara wafat sebabkan melahirkan anak kita itu mengumat pengubah ibu. Allah tidak pernah melihat masa lalu kita yang Allah lihat pertobatan kita yang angka kolot lah. mama akan lebih sakit ketika anak yang dilahirkannya antara hidup dan mati harus mengetahui kita pernah berzina kita pernah mabuk kita pernah itu dan ini kita hatinya sakit gendung mah tinggali budak mencak kuntung rokok eh diletakkan dari tinggali ayah kotoran dan anaknya luka bakar bagaimana ibu kita perasaannya kalau ketika anak yang dilahirkannya antara hidup dan mati harus bakar di tengah api neraka tenang diri kita dengan meminta maaf kepada kedua orang tua kita silahkan maksiat kepada Allah padahal ibu kita adalah wakil Allah malaikat tak percaya kama rabbayani saghira ya Allah muliakan kedua orang tua kami kami yakin kami berkumpul malam ini pun di masjid ini atas dasar doa orang tua kami yang tidak pernah kering bibirnya mendoakan kami untuk menjadi orang-orang yang soleh jangan merasa bisa ini karya besar orang tua kita di hadli ini yang berproses latif lembut sampai pada akhirnya bagaimana kita bisa dengan kedua orang tua kita memeluknya di surga yang sama dasar daya yang kita terima yang Allah berikan kepada kita Allahumma ya Allah nawir qulubana hayai hati setiap binuri hidayah kita dengan Cahaya petunjukmu, tangan wartal ardos, bagaimana engkau mencahayai bumi ini dengan cahaya mataharimu. Inuri saksika, abadan abadan. Lama-lamanya ternyata bukan matahari yang berhenti menyinari bumi ketika bumi menjadi gelap Tapi kami sadar malam ini ternyata bumi yang sedang membelakangi matahari Bukan Quran berhenti memberikan hidayah karena Quran tidak pernah tidur Tapi kami yang menjauhi Quran, nah hati kami menjadi gelap Terima kasih ya Allah Muharram ini begitu berkesan bagi kami Kalaulah kami wafat malam ini Wafatkan kami dalam kesyahidan Wafatkan kami dalam hijrah kami Wafatkan kami dalam khusnul khatimah Wafatkan kami ketika kami sujud Wafatkan kami ketika kami ruku Wafatkan kami ketika kami mendapat ridha dan maaf Kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami Wafatkan kami dalam kami sedang selalu memiliki wudhu ya Rabb. Allahumma di as'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min syu'il khatimah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu di kami syu'il khatimah. Rabbana fir ya Allah ampuni kami warhamna rahmati kami wa taqabbal minna terima sekecil apapun amal kami Hina minan nar jauhkan kami dari pencuk api neraka wa adkhilna jannah masukkan kami ke surga walau tak layak Penajina minanna Jauhkan kami dari neraka Wadilana jannah Masukkan kami ke surga Wa aslih lana sya'nana kullah Islahkan seluruh persoalan kami yang pernah kami perbuat di antara kami Bana atina fid dunya hasan Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Saudaraku, semoga malam ini menjadi nanti sebagai titik balik untuk kita lebih baik dari hari ke hari di sisa kuota usia kita. Terima kasih Kang Haji, terima kasih Ayah Doni, terima kasih Mang Umar. Salam buat orang tuanya, jangan lupa sebelum tidur wudhu dulu. Bisa jadi malam ini malam terakhir buat kita. Allah a'lam bishawab. Aku lu lihat ada astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka Semoga kehadirannya menjadi amal soleh dan keparat bagi dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pengisi acara Muharram My Muharram Movement pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh jemaah yang stay sampai akhir acara. Terima kasih Pausa Devi. Terima kasih Ayah Doni. Terima kasih. Silahkan pulang secara teratur secara sopan, hati-hati ada barang yang tertinggal. Dan mudah-mudahan acara ini terus berlanjut sampai selamanya. Ya. Jadi untuk teman-teman eh, kita minta dukungannya terus dan doanya terus supaya acara-acara silaturahmi yang bisa menghangatkan kita semua bisa terus berjalan seperti hari ini. Amin ya Allah. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Saya Septian Sari Fidayat selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.